Assalamualaikum sahabat ramai islami Sebelum kita menonton video ini Agar menjadi gerak amal buat kita Ayo kita mulai dengan baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Keutamaan-keutamaan kalimatnya La haula wa la quwata illa billah A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung melalui kalimat-kalimatmu ya Rob dari kejahatan seluruh makhluk termasuk corona. Nu bahaya mah lain corona, corona anu ibu bure yang beteng salapan bulan tetep virus kolorna nu lebih bahaya ti kolorna non congorna corona teh c co tulisannya corona ya coba robah niatna gerak melakukan segala sesuatu teh karena Allah cek Allah teh menuang teh nu halal jeng toyib saya makan dilanggar atuh tong nu halal nu toyib nu haram orai dahar bangkong dicetrok lalai diopi cacing ah rarujit nyawajarnya di sindrik saya tikmat ini kasusnya terulang dulu Abraha itu yang mau menyerang Ka'bah ya ingat kasus itu tentara gajah elena kunon, burung ababil manuk piit nu mawa kesik panas diawurkeun ke pasukan multi eta pur ka aspi makul Dauran kesik panas efeknya seperti daun yang dimakan ulat. Rancang dong. Ya Allah mau menghinakan hiji kaum nu sombong kunu laletik namrud kureungit asup ucelina. ceulina. Firaun titah itu di bereban. Oh. Ayeuna ah ngeslah lah KBG hati mah bisa bohong. Tak tong gede hulu tong rudet santai we atuh rek mana nih tetangga kuriak jedud tetangga beli mobil cedak tetangga ke windui pingsan nah, nah. aduh ustad apa eta ya, teh kita tangga abdi itu teh Ki abdi yang nggak seteng seteng atuh nih bahagia mah adalah udunan nih hari ini jadi tengarti jadi narudet rea urusan dunia mendominasi berarti riut riut itu kunaon ya teh riutnya teh yakin ke Allah riut mah matakna cek Allah ala bidikrillah tatmainul kulub hanya mengingat Allah hati jadi tenang berarti obat tenang mana naon ingat ke Allah tingali lauk tarenang nya sok lauk mah gawena teh wirid we Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. eh itu laut amak-amakan paraban beki gancang wirid teh Allah Allah Allah, Allah wah resep weh alungan weh nu aya Allah alungan bala-bala ngajelang mana cengekna Allah Allah kunaon lauk tarasare karena banjir orang <laughs> yang banjir tarasare lauk mah banjirna unggal penting tapi ngeluh tuh sakit we wirid Allah Allah Allah ayo urang ayo masalah ya Allah ya Allah beresan masalahna karaokean deui lah, tak mantak riut efek nanti karena sirah riut migrain sejedudan kunaon sujud ame peredaran darah normal deh kau berwudu aku suka padamu karena wudu perintahku cek Allah teh maka aku ampuni dosamu dengan berwudu pun masuk ke masjid kau memasuki rumahku berarti kau bertamu kepadaku aku layani kamu takbir kau angkat tangan aku turun tangan Ruku, aku tahu kau lelah, aku tahan kejatuhanmu. Sujud, kau terpuruk. Alam nasroh laka sodrok. Kenapa punggungmu seberat ini? Robi sroh li sodri. Aku ringankan. Wayasir li amri. Aku mudahkan urusanmu. Karena kau kembali padaku. Berarti kau percaya aku yang mengurus urusanmu. Duduk di antara dua sujud. Aku Robmu, aku urus urusanmu. Sujud dahi, alabiu hambaku. Salam ke kanan dan ke kiri. Selesai. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Duh, bau, ya bau goreng laut. Riet ya mak. Eh. Kan kembung ya mah nyawa. Saya nu masak, aduh aing mah. Sebaya ah, apalin orang candahan. Nyengaruh lah dunia eta dunia mah ngaganggu atuh. Tuh, tuh tapi lumayan daripada bau solokan nya itu dunia mah sok asup we keur salat naon anu asup teh eh daun lagrag lutuk lutuk lutuk di pikiran ku jelema mah daun tai itu, beda ada koneng warnana keruku teh diterjemahkeun ah jiga tai mah ah tika jauhan mah daun pas sujud daun aya taian sarokaat ruksa ku daun Rokaat kedua, untung untung untung untung, cucunguk. Awas ya, muncan ini kuaing tangkarakeun. Dina ruku jahil kene kan pas, pas sujud plak ditewak cucunguk tangkarakeun. Rokaat katilu melong melong cucunguk kikituan. Rasakeun siapa, tah. Mun maneh ngajemput sekolah budak mana melang mana nggak ganggu sholat orang Bal. Bener ya budak cucunguk nanti nungguan di sekolah anak. Si mama kemana nanya. Saya datang Pak Satpam. Pak Satpam cucunguk teh ngomong. Teu aya Grab meureun neng. Ah dataran naik Grab mapah cenah. Ternyata si indungna didolimi punusok sok salat. Kekikian. Ibu mikirnya ulah gitu. Mun ibu rek ngajemput sekolah di jalan ditangkarakeun daek. Ya manyan sok matak Nabi melakukan malam tahu tantahu tuh anil pasca wal mungkar. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah pasca dan mungkar, malah bikin kemungkaran dan kepahsyaan dalam sholatnya. Lam yazdad minallah illa bu'da. Rudat solat nauge. Lain ngadeketkan diri ke Allah, tapi ngajaukan. Yang dimaksud pawailul ilulil, ada sahun, ada lalai di situ. Ibu tongki itu kacu-cunguk. teh. Eta ge boga keluarga melangun. Tak kayak mah Islam agama penyayang kan rahmatan lil ah eh cucunguk nangkara karunya tangkubkeun eta eh, amal we wah cucunguk oh, temelong ga orang. urang nuhun ah jaju karunya anak mana? Ibu maka rengit jaya. Nyaah dalihnya ke anak budak sieun dicocok turuban kuku lambu bu nembus kututup saji jika lauk emas. Rengit teh teteh kena nganapkah dong. Pok, bucat. Sok ibu daik buka salaki kena nganapkah dibucat budak Budakna melang. Pemajikan teh, susu si ayah. Susu si ayah. Mama, saya Said. Mau kenangan rizki. Berapa juta janda di kalangan rengit harita. Nute disubsidi ku pemerintah. Kan lo tim oke mana? Nak rengit jocok. Aku sabar letter bikin. Sok, sok. Udah cek ahli kesehatan mah. Darah kotor. Sok, kamu tukang mabok mah. Ya, ya. Sok, ame gedeg mana? Kita tidak adil. Rengit kan nyocok. Hmm main cabok bucat kur ngagandengan mah tuh tewak we wow rengit pasti rapat jeung warga masyarakatna aing tadi rek nyocos si eta digandengan aing katorekan omat tong nyocos si eta di bejaan jika copet kebun kelapa wauhan kurang teh ini nah, copetnya nah terang hafal ya aing mah udah urut mana tong nyopet di Bandung bang ya Ustaz Evil suaranya khas kan sok na YouTube nya iya orang mah tidak terkenal cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal orang Cin tapi sombong ya rek nyopet napek hak mana tapi tong nyopet sih tong nyopet sih sih karena Bandung mah dulu orang kabe, pindah nyopet nanti ke Bekasi ayah gelut ya dirinya tah dibere dahareun nginjeum kada konsumsi saya mau dibere konsumsi kieu tara era narima mun dibere eta ge dibikin, dibikin dibikeun ka eh hayang eh, eh, tah ka ojo nu keur ngariuhan nu ge mah tah tah tah iman tah sangap sangap aduh nun nun a ah, nun nun a a a a sete. teh hela aji ustaz ya mah ternyata di jalan mah anjing teh kasar karudetan masyarakat kenapa masyarakat tidak menyatu daek ngahiji para saya ingin masyarakat kembali menyatu Sinanya ratu weh beres aslina itu yang praktekan lima tahun ini Ngamake hadis nabi absus salam tong boga musuh jeung PSKG sing akrab ame menang diskon lain punyarah <laughs> karena diskon wa kan aya dimah gitu be- menang cashback bere moda tongeri tu tehpusing Ijroil datang pergi kitan ri tim bisaga satu jelas pega keahlian kalian di De non ngalotek man tiasa daek dagang lotek daripada di lotek wae nyanges tah setiau setiau cukup oh kapeser serjeng mejana cenah ah juta mah jeung coetna jeung mutuna nya sok ulah nungguan mutu hungkul sok ngaji doi eren kan hiji hiji hiji entak temenang berhenti selama hayat di kandung badan minta doa kasih mama mah doakan happy sehatnya loba masalah enak ya budak ngebunuh budak ini kan nu akibat lalajo film teh terobsesi terus uh tuh beres-beresan LGBT paling sieun saya mending jeung budak pang jeung budak nu brong sekali gelutna puguh coba gelut jeung gele gele gele gele rudet tengarti tengarti nu kitu teh ya ya sok ah supaya terudat biar tidak searah question and answer. Satu ukhti, satu ikhwan. Pertanyaan yang bagus saya kasih bonus, boleh pulang duluan. Sok. Bagaimana videonya? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.